Hukum ustadz pendakwah mengajar memilih pemimpin kafir. Wa may yatawallahum minkum siapa di antara kalian yang memilih orang kafir fa innahu minhum maka dia kafir. Eh, itu tak bisa ditawar-tawar. Mandi sapar Pak Ustadz Mandi sapar itu sebenarnya adalah bagian daripada mandi taubat Orang mau pergi berangkat haji, dia dianjurkan tobat dulu. Dalilnya mana? Mamin muslimin yuzni buzamban. Kalau ada orang buat silap, buat salah, buat dosa. Summa tatahar. Yang sebagus-bagusnya mandi. Summa yusalli ini Setelah itu sholat sunat dua rakaat. Usolinya apa? Usolli sunnat taubat ini lillahi ta'ala. Andai mati dia dalam perjalanan itu, matinya mesti husnul khatimah. Dan secara medis juga baik. Mau berangkat itu dia badannya fresh, segar, sehat. Nanti jumpa orang, malaikat dekat kepada orang yang harum-harum. Tadi sebelum kemari sahabat memberi saya parfum minyak wangi. Makanya siapa yang bau badan, bau bawang dilarang Nabi masuk masjid. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, basolan bawang merah, layak roban namusolana, jangan dekat-dekat tempat solat. Kenapa? li'annal malaikata tata'azza karena malaikat merasa terganggu dengan bau busuk. Malaikat terganggu dengan bau busuk itu. Sudahlah makan bawang sambal belacan, petai jengkol, tak gosok gigi, kumur-kumur pun tidak masuk ke masjid. Ayat keluar, kurang suar, suar. Hilang kusuk orang. Orang bukan terbayang yang membayang macam-macam. Nah, jadi mandi bagus, bersih. Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama wali ayah Kalau tak ada wayah datuk, kalau tak ada datuk abang, kalau tak ada abang adik, kalau tak ada paman, abang ayah, kalau tak ada adik ayah, meninggal mereka semua ditelan bumi gempa, tsunami, maka anak abang, keponakan, anak abang, anak adik, tak juga ada anak paman, anak adik ayah, anak abang ayah, pokoknya dari pihak ayah, dari pihak emak tak bisa jadi wali. Lalu kemudian tak ada semuanya Pak Ustaz. Dia tak ada ayahnya. Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus. Dicampakkan dalam kotak supermi. Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Yang dimaksud hakim di sini siapa sekarang? Pak Kua. Pak Kua mewalikan dia karena tak ada walinya. Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali, wali yang ada itu ayahnya sedang berada di tempat jauh di Malaysia, di Jakarta, jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian lalu kemudian dia katakan aku wakilkan perwalianku ini kepada Pak Kua tapi yang kuat adalah perwalian dari wali abad wali jauh ke wali dekat ke wali dekat ke wali dekat jangan main potong kompas saja karena bapak tak setuju langsung dicarinya wali tiba-tiba pulang bawa suami siapa nih suamiku mana pernah kami mewalikan ku beli wali ah beli wali pula Anak hasil zina bisakah dinisbatkan kepada ayah yang menzinahinya Sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas tujuh bulan enam bulan, tiga bulan, dua bulan, satu bulan tak ada beda Begitu dalam pikul islami wa adillatu Kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki Lalu kemudian setelah anak lahir Maka muncul empat masalah Pertama anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan-perempuan perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya karena dia bukan saudara seayah, jadi anggap saudara seibu, saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapak itu meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu gadis, maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu tapi wali hakim. Dia marah. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura. DNA-nya sama. Ini kan anak saya. Itu bukan anakmu, Mas Bro. DNA, e. DNA e tak laku dalam Islam. Al-waladu lil firash. Nasab anak dilaku, diakui sesudah akad. Kalau sebelum akad, salah saya apa? Kau tak tahu salahmu apa? Enggak, kau mencoblos sebelum hari H. Sahkah pernikahan seorang perempuan hamil dengan calon suami yang menzinahinya? Laki-laki berzina dengan perempuan, hamil si perempuan, dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami Wa'adilatu. Mazhab Syafi'i nikahnya sah, tak perlu diulang lagi sesudah anak lahir. Yang jadi masalah bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir muncul empat masalah. Bagaimana kalau dengan yang bukan menzinahinya? maka kalau bukan menzinahinya ditunggu sampai dia melahirkan anak di mana malulah kami Pak Ustaz kirim dia ke Papua di Timika entah kemana-mana yang kira-kira orang tak tahu halalkah hubungan suami istrinya sebelum anak dilahirkan kalau memang dia punya maka tak apa-apa tapi kalau punya orang lain tidak boleh menyiram air pada tanaman punya orang lain begitu kiasan dari hadis Nabi Apakah perzinahan termasuk dosa besar? Dosa besar definisinya kalau hukumannya disebutkan dalam Quran. Zina itu ada tak hukumannya dalam Quran? Azaniatu pezina perempuan Wazani pezina laki-laki Fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah Cambuklah dia seratus kali Surat An-Nur Dosa besar Karena ada hukumannya Yang sudah menikah tidak dicambuk Lalu gimana? Asyaikh wa syaikatu Laki-laki perempuan yang sudah menikah Iza zanaya Kalau berzina Farjumuh wal batah Lempar batu sampai mati Apakah termasuk makan harta orang lain sebelum zakat dikeluarkan bagi orang yang punya harta wajib zakat? Siapa saja yang tidak membayar zakat, maka dia sudah memakan harta fakir miskin. Bapak ibu yang punya gaji satu bulan 4 juta, itu sudah kena zakat 2,5 persen. Dua setengah persen dari empat juta, sejuta, dua puluh lima ribu, dua puluh lima ribu, dua puluh lima ribu, dua puluh lima ribu, seratus ribu. Berapa dapat baru kena zakat? 85 gram emas kali 500 ribu 42 juta 500 bagi 12 bulan 3 juta 600 sudah kena kita bulatkan 4 juta setahun 48 juta sudah kena siapa yang tak mengeluarkan zakat lalu duit itu dibawanya pulang ke rumah bininya tak tahu mana duit zakat mana duit gaji karena warnanya sama dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah ditanak jadi nasi disuap, Allah mabarik lana marozak tanah wa qina Am yami. Masuk ke dalam mulut, tak terasa kau sedang makan titik puluh keringat pakir miskin, orang susah, alapan asnaf zakat. Kau pakai berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa? mahu haram, makanannya haram. Duit yang tak pernah dizakati dibawa ke Makkah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram karena kau berangkat dengan duit haram. Yang haji dari Sumatera itu talbiyahnya keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yang dari Jawa lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama-sama tak diterima. Karena berangkat dengan duit haram. Apakah musik itu haram Pak Ustadz? buka kitab fikih musik Syekh Yusuf Al-Qardawi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta Gip di situ kesimpulannya kalau musik itu ingat mati musik itu ingat perang musik itu ingat jihad boleh hoibar hoibar ya Yahud Jaisu Muhammad yang ya'ud Ahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh, tak jadi masalah. Atau dia memuji-muji Nabi Muhammad Qamarun Qamarun Qamarun Sayyidina Nabi Qamarun Qamarun Apa pula salahnya? Atau lagu ingat mati Orang kaya mati, orang miskin mati Orang mati Tak salah Tapi kalau lagu mengajak berzina haram Mana lagu mengajak berzina? Cinta satu malam